Pada kesempatan yang lampau kita telah berbicara tentang yakni kitab kasbu Subhat. Kita berbicara tentang adanya musuh-musuh yang akan senantiasa menjadi penghalang dalam dakwah tauhid. Dan itu adalah merupakan konsekuensi dari berdakwah mengajak orang kepada kebenaran. Sebagaimana Syekh Muhammad menyebutkan bahwasanya musuh-musuh tersebut adalah ahlu fasaha wa ilm. Orang-orang yang memiliki kefasihan dalam berbicara, bertutur kata, berorasi. Mereka memiliki background ilmu. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu selain daripada kitab dan sunnah Rasulullah. Mereka memiliki hujah-hujah yang mereka pelajari daripada nenek moyang mereka. Ilmu mantik, ilmu kalam, dan hujah-hujah lainnya. Maka beliau rahimahullahu taala menyarankan hendaklah kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan belajar tersebut kita akan memiliki senjata untuk membantah syubhat mereka. Dan senjata tersebut ada di antara kaum muslimin yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah yang akan dapat menghabisi, melenyapkan semua hujah-hujah mereka. Dan syaitan sebagai pemimpin mereka akan senantiasa berupaya untuk menghalangi orang daripada jalan yang benar. Sebagaimana Allah ungkapkan, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan bersumpah bahwasanya dia akan menghalangi mereka. Di mana syaitan berkata, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ini sumpah iblis dan para pengikutnya, bala tentaranya. Dan Syekh rahimahullah ta'ala menjanjikan kepada setiap ahlul tauhid al-muwahid yang dia mampu menggunakan senjata yang memiliki senjata dan mampu menggunakannya niscaya dia akan dapat mengalahkan orang-orang ahlul batil Kemudian beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang mampu untuk mengetahui hujah-hujah yang Allah sebutkan dalam kitabnya, penjelasan yang terdapat dalam kitabnya, yang terdapat dalam sunnah Rasulnya, beliau mengatakan, فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ Jangan kau takut, jangan kau merasa sedih. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah sekali. Makanya beliau katakan seorang awam, orang awam dari kalangan kaum muslimin dapat mengalahkan seribu orang daripada ulama-ulama musyrikin. Maksudnya dengan fitrahnya. Orang awam dengan fitrahnya yang bersih, yang tidak terkotori dengan berbagai macam bentuk kotoran-kotoran. Khurafat, za'balat, syirkiyat. Dengan fitrahnya dia akan dapat mengerti kebenaran. Lebih baik dia sendiri daripada seribu orang-orang musyrikin yang telah terkontaminasi fitrahnya. Terkotori jiwanya dengan berbagai macam bentuk. yakni hujah-hujah yang batil Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya bala tentara kami yakni hamba-hamba Allah ahlu tauhid mereka yang pasti menang. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala menunjukkan betapa yakinnya beliau dengan agama Islam. Fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan kama hum al ghalibuna bis sayfi sinan. Bala tentara Allah yakni hamba-hamba Allah ahlu tauhid mereka akan senantiasa menang dengan hujah dengan hujah yang mereka gunakan dengan lisan mereka dengan ilmu dengan ilmu mereka dapat membantah syubhat ahlul batil berbagai kebatilan akan mereka bantah dengan ilmu kama hum al-ghalibuna bisayfi sinan sebagaimana mereka akan menang jika berhadapan dengan orang-orang musyrikin dengan hizbus syaitan tentara-tentara syaitan mereka lah pemenangnya Berkata beliau, kama humul ghalibuna bisayfi yusinan sebagaimana mereka juga sebagai pemenang jika berhadapan dengan orang-orang musyrikin dengan pedang-pedang mereka dan dengan tombak-tombak mereka. Sepanjang zaman ahlu tauhid mereka lah al-ghalibun. Mereka lah pemenangnya. Lihatlah peperangan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin. Mereka lah pemenangnya. Dan lihat generasi setelah Rasulullah SAW mereka lah pemenangan dalam segala macam kancah perangan dengan tauhid mereka. Mereka Allah Subhanahu wa taala menangkan dengan kekuasaan yang mereka pegang. Adapun ketika ada kekhilafan, ada ketergelinciran, ada kayak kemaksiatan dalam kaum muslimin, ketika itu baru mereka terkalahkan. Bagaimana dalam peristiwa perang Uhud, di sana ada Rasulullah di sana ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada Umar dan lain-lainnya. Namun mereka kalah karena ada kemaksiatan. Yakni kemaksiatan yang diperbuat oleh pasukan pemanah. Kalaulah mereka benar-benar beriman dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Rasulullah, pasti mereka akan menang sepanjang zaman. Banyak sekali nas Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang kemenangan akan berpihak kepada orang-orang beriman. Allah mengatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalianlah orang-orang yang tertinggi yang dikatakan beriman. Banyak sekali ayat-ayat menjanjikan kepada mereka yakni Allah SWT berikan bagi mereka kemenangan. Namun kalaulah mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, ketika itu mereka akan kalah. Kemudian beliau melanjutkan wa innamal khawfu 'alal muwahhidil ladzi yasluqut tariq walaysa ma'ahu silah. Yang dikhawatirkan adalah seorang ahli tauhid yang tidak belajar. Tidak berguna baginya kitabullah, tidak berguna baginya sunnah Rasulullah karena tidak dia belajar isinya. Sehingga datang kepadanya orang musyrik. Datang kepadanya ahli bid'ah. Memberikan syubhat, tidak dapat dia bantah, tidak dapat dia jawab. Karena dia tidak memiliki senjata. Atau dia memiliki senjata tapi tidak bagus menggunakannya, tidak pandai menggunakannya Al-Quran, Kitabullah, Sunnah Rasulullah adalah senjata bagi orang-orang beriman untuk menepis semua syubhat. Kalaulah ia ini mereka pandai menggunakannya. Makanya dibutuhkan kaum muslimin agar mereka benar-benar mencurahkan waktu mereka untuk belajar ilmu agama ini. Lebih khusus lagi belajar tauhid. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita akan lanjutkan tentang subhat-subhat yang dilontarkan oleh ahlul batil dan bantahan-bantahan yang akan dibantah oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala yang menunjukkan syubhat mereka semuanya dahidatun akan dapat lenyap akan dapat dibantah berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala wa ana adhkuru laka asya'a مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به musyrikuna fi zamanina علينا beliau berkata maka aku akan sebutkan bagimu perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam kitabnya sebagai jawaban bantahan terhadap perkataan yang dijadikan hujah oleh orang-orang musyrikin di zaman kita ini di mana mereka menghujat kita fanaqulu maka kita menjawab jawabu ahli batili min tariqaini mujmal wa mufassal untuk menjawab ahli batil semua ahli batil semua kelompok yang menyempal, yang sesat, orang-orang musyrikin, ahlu bidah, menjawab mereka dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan jalan mufassal, eh, mujmal. Yang kedua mufassal, yakni menjawab mereka dengan secara global. Yang kedua, menjawab mereka dengan secara rinci. Setiap kasus per kasus dibantah. Yang pertama secara umum saja, yang disebut dengan nama al-mujmal. Assalamualaikum. beliau melanjutkan ammal mujmal fahuwal amrul azim wal faidah al-kabirah liman aqalaha وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu Beliau berkata, adapun jawaban secara global dan ini adalah merupakan perkara besar yang memiliki faedah yang besar bagi orang-orang yang memiliki akal yang dapat mencernanya yakni yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat ke-7 dan dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab di antara isi Alkitab ayatun muhkamat ayat-ayat yang jelas hunna ummul kitab yang merupakan induk dalam Alkitab yang menjadi rujukan dalam Alkitab wa ukharu mutasyabihat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat yakni ayat-ayat yang membutuhkan penafsiran daripada ayat lainnya yang memiliki beberapa ihtimal, memiliki beberapa makna yang hanya dapat dipahami jika digabungkan dengan ayat-ayat lainnya. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, kecondongan, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. ayat-ayat yang tidak jelas maknanya secara yakni sorih tidak jelas maknanya yang dibutuhkan ayat-ayat untuk menjelaskannya maka orang-orang yang dalam hati mereka ada kecondongan mereka akan berpegang teguh akan menjadi mereka akan menjadikan landasan hujah mereka dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ayat yang tidak jelas maknanya yang dibutuhkan penafsiran daripada ayat-ayat yang muhkamat yang harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat yang jelas. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Sengaja mereka berpegang teguh dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Semoga uh, sengaja mereka berlandaskan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat dalam rangka ibtigha al-fitnah. Dalam rangka mencari fitnah, membuat fitnah, membuat syubhat bagi orang-orang. Wabtigha'a ta'wilih. Dalam rangka mencari takwil-takwil yang batil yang mereka inginkan. Penafsiran yang batil yang mereka inginkan. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah mengetahui takwil tentang perkara-perkara tersebut kecuali Allah saja. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا dan adapun orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, mereka berkata, aman nabi, kami beriman dengan seluruh ayat tersebut. Semuanya datang daripada Rabb kami. Ikhwani, rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita harus sejenak berhenti tentang penafsiran ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat Ayat-ayat yang jelas yang tidak miliki takwil lagi, yang tidak miliki makna lain. Jelas sekali ayat-ayatnya tentang tauhid. Contohnya wa'budullah, sembahlah Allah jelas sekali tanpa butuh penafsiran. Wala tusyriku bihi syai'a dan jangan sekutukan dia. Ayat-ayat tentang masalah hudud, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, laki-laki berzina, Fajidu kullu wahidin minhum mi'ata jaldah. Maka deralah mereka seratus kali ini ayat yang jelas sekali, yang tidak memiliki makna lain. Dera-dera. Dan masih banyak ayat-ayat, dan bahkan kebanyakan Al-Quran adalah ayat-ayat yang muhkamat. Tapi ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang dibutuhkan penjelasan tentang ayat tersebut dari ayat-ayat lainnya. Yang disebut dengan nama mutasyabihat. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan kembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Mereka akan kembalikan ayat-ayat yang membutuhkan eh, penafsiran yang memiliki banyak penafsiran kepada ayat-ayat yang muhkamat. Kita berikan contoh. Dengan contoh ya hal maqal akan jelas eh, eh, penjelasan akan menjadi lebih terang lagi. Ahlu sufi yang mengatakan bahwasanya ketika mereka telah sampai kepada jenjang yang tertinggi namanya jenjang al-ma'rifat atau jenjang al-yaqin maka mereka lepas daripada seluruh beban syariat taklif mereka berpegang dengan ayat Al-Qur'an Al-Karim yang sebenarnya ayat tersebut dibutuhkan penafsirannya dengan ayat yang lain mereka mengatakan Allah taala menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan maka mereka berpaham makna yakin di sini adalah keyakinan kalau seorang telah mencapai derajat yakin, maka sampai disitulah selesai dia menyembah Tuhan, maka lepas daripadanya beban taklif. Maka tidak ada sholat, tidak ada syariat, semua lepas. Ini ayat yang mutasyabihat yang membutuhkan penafsiran dan penjelasan daripada ayat lainnya. Al-yakin adalah merupakan kematian. Sebenarnya mana ayat dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu ke kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran Karim, eh, dalam Al-Quran Karim, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin tentang orang-orang yang dicampakkan ke neraka sakar. Kenapa akan dicampakkan ke neraka sakar? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami tidak salat. Walam nakum nut'imul miskin, kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami selalu lalai beserta orang-orang yang lalai tenggelam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari berbangkit hatta atanal yakin sampai datang kepada kami kematian. Banyak sekali ayat-ayat yang mutasyabihat yang seharusnya dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Contohnya orang yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk dimanapun berada makhluk di sana ada Allah. Mereka bergantung dengan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Di antaranya Allah mengatakan wa huwa ma'akum kuntum dan dia beserta kalian dimanapun kalian berada. Ini ayat mutasyabihat harus dijelaskan dengan ayat-ayat lainnya. Padahal makna wahwa ma'akum di sini ma'iyah Kebersamaan di sini bukan harus menyatukan Allah SWT tidak akan pernah menyatu dengan makhluknya. Dijelaskan oleh ayat-ayat di muhkamat dan begitulah seluruh ahl batil. Mereka akan bergantung dengan ayat-ayat mutasyabihat. Dalam rangka untuk mengecoh, memberikan syubhat kepada orang-orang beriman tentunya. Adapun orang-orang beriman yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki senjata, dia dapat terkecoh dengannya. Jadi selalu mereka senantiasa mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Contohnya ketika mereka mengkhususkan, yakni ketika mereka membuat yakni cara-cara tertentu dalam beribadah kepada Allah SWT. Berzikir tertentu dengan cara yang mereka inginkan, yang mereka buat. Berzikir secara berjemaah tentunya. Contohnya, mereka akan datangkan segelintir sekian banyak ayat maupun hadis yang mendukung pemahaman mereka, tapi sifatnya semuanya mutasyabihat. Tentunya mereka berlandaskan dengan ayat-ayat yang menggunakan wawul jamaah. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'uda dan keadaan berdiri dan seterusnya. Kata mereka ini menunjukkan mereka banyak. Ini menunjukkan mereka banyak dan menunjukkan mereka boleh berzikir secara berjamaah. Dan ayat-ayat lain hadis-hadis yang lain. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitab Allah. Tidaklah berkumpul satu kaum-kaum di rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan seterusnya. Akan mereka selalu cari dalil-dalil yang mutasyabihat. Itu adalah merupakan kebiasaan ahl batil. Tidak mereka kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Demikian juga hadis-hadis yang jelas, yang muhkam, yang tidak eh, memiliki Eh, interpretasi lain. Ibtigha al-fitnah. Tujuan mereka tidak lain tidak bukan karena hanya ingin membuat fitnah. Sebagaimana orang-orang yang punya paham lintas agama, eh, pluralisme, yang mereka mengatakan agama ini semuanya bersumber daripada Ibrahim, maka semuanya adalah merupakan agama yang benar dan semuanya jika beribadah dengan sesuai agamanya masing-masing mereka akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab semuanya sama dengan orang-orang beriman. Mereka ambil ayat contohnya dalam Al-Quranul Karim. Ya ahli kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Mereka putus sampai di situ. Wahai ahli kitab, marilah bersama-sama untuk menuju satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kata mereka, ini dalil bahwasanya ada persamaan antara ahli kitab dengan orang-orang beriman. Orang-orang Islam. Dan banyak ayat-ayat lainnya. Ikhwani rahimanillah wa iyakum ajma'in. Maka itu tujuan, mereka adalah untuk membuat fitnah. Ibtigha' fitnah wabtigha'a ta'wilih. Kemudian ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sini para qurra memiliki e, dua bacaan. Ada yang mewakafkan sampai di illallah. Diberhentikan sampai illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Maka takwil dalam bahasa Arab ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in ada yang yakni berkonotasi positif. Dan ini bahasa Al-Qur'anul Karim. Di dalam bahasa Arab takwil disebutkan memiliki pengertian yakni tafsir dan tidaklah mengetahui tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tafsiran tentang yakni hakikat perkara-perkara yang merupakan perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya yang dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang mutasyabihat contohnya tentang hakikat surga buah-buahan yang terdapat di dalamnya warna apa namanya sungai-sungai yang terdapat di dalamnya itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maka andai kata ini penafsirannya ini diinginkan diberhentikan sampai dikatakan di dalam ungkapan Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah tentang masalah kiamat kapan bagaimana terjadi kiamat ini merupakan perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun jika diteruskan sampai illallah warasikhuna fil ilmi dan tidaklah mengetahuinya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya, maka makna ayat ini adalah hanya Allah dan para ulama yang mengetahui penafsiran daripada ayat-ayat yang mutasyabihat. Orang-orang yang berilmu akan mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Maka boleh diberhentikan dalam dua wakaf. Boleh diberhentikan sampai ilallah. maka makna di sini takwil di sini adalah perkara-perkara yang hakikatnya hanya Allah yang mengetahui. Seperti hari kiamat, tentang azab dari neraka, nikmat di surga, alam dan seterusnya, ini tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu saja. Sampai-sampai ulama pun nggak tahu hakikatnya. Hanya mereka ketahui secara yakni berita yang sampai kepada mereka tentang anggur di surga, tentang rumah delima di surga, eh, tentang sungai dari madu dan seterusnya. Adapun kalau kita berhentikan sampai ayat illallah warasikhuna fil ilmi, maka maknanya takwil di sini bahwasanya hanya Allah dan para ulama saja yang mengetahui takwil tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Karena ulama senantiasa mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Antum paham? Paham nggak? Baik. Jadi kita tadi telah kita jelaskan bahwasanya untuk menjawab kebatilan ini ditempuh dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan jalan al-mujmal, menjawab secara global. Yang kedua dengan jalan al-mufassal. Apa itu mujmal? Tadi kita katakan mujmal adalah secara global saja. Kaedah umum untuk menjawab seluruh subuhat secara umum. Untuk setiap zaman, untuk setiap waktu, dan tempat. Ini jawaban dapat digunakan untuk segalanya. Itu makna mujmal. Adapun al-mufassal, jawaban rinci, yakni setiap subuhat dengan detail dibantah ya, satu persatu. Itu jawaban yang sifatnya adalah al-mufassal. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Airconnya ditambah sedikit وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم dan telah terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang syubhat yang mutasyabihat yang membutuhkan yakni dikembalikan kepada perkara-perkara yang jelas yang mengikuti perkara yang masih syubhat faulaikal ladzina samallah maka mereka adalah orang-orang yang Allah inginkan dalam ayat tersebut fahdharuhum maka berhati-hatilah terhadap mereka para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwan al-hadirin Rasulullah saw memberikan kepada kita yakni peringatan agar kita waspada. Beliau mengatakan, "Idza ra'aytum ladzina yattabi'uuna ma tashabaha min" Jikalah kalian melihat orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang syubhat, yang mutasyabihat, yang masih ramang-ramang, yang masih samar-samar, faulaikal ladzina sammallah. Maka mereka itulah yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Fahdharuhum. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ahlu bid'ah, semua jenis mereka. Semua mereka pakai dalil ikhwan rahimakumullah. Orang-orang murjiah pakai dalil. Orang-orang khawarij pakai dalil. Orang-orang sufi pakai dalil. Semuanya pakai dalil. Tapi semua dalilnya adalah yang mutasyabihat. Yang harus dikembalikan kepada yang muhkamat. Contohnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak akan terlihat dalam akhirat di surga. Dia berdalil pada Al-Quran, La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar. Tidak dapat dia terliput oleh penglihatan, dan dia akan meliputi semua penglihatan. Ini ayat mutasyabihat. Harus dikembalikan kepada ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir, maha mendengar lagi maha melihat, dan seterusnya. Ayat-ayat yang banyak sekali yang harus disatukan. Maka ikhwannya rahimakumullah ta'ala. Islam tidak akan dapat dipahami secara parsial tapi Islam dipahami dengan mengumpulkan seluruh dalil-dalil. Karena seluruh Al-Quran tidak akan berbenturan satu sama lainnya. Dan sebab penyimpangan diantaranya adalah karena miskinnya pemahaman terhadap al quran al Karim secara utuh dan terhadap sunnah Rasulullah SAW secara utuh. Mereka paham secara parsial saja. Mereka ambil sebagian saja, mereka tinggalkan sebagian lainnya. Karena itulah mereka tergencir. Sebagaimana munculnya paham-paham bayat di zaman sekarang ini. Setiap kelompok punya bayat kepada imamnya. Mereka ambil sebagian hadis-hadis tentang bayat. Tapi sesuai dengan pemahaman mereka, penafsiran mereka sendiri. Mereka tidak rujuk kepada pemahaman para ulama, kepada hadis-hadis yang lain. Maka perlu sekali ikhwan lewat yukum ajma'in kepada kaum muslimin agar agar mereka belajar agama mereka mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah yang akan mereka jadikan sebagai senjata untuk membantah syubhat ahlul batil. misalnya, Dimulai oleh Syekh Muhammad. Contohnya, Idza qala laka ba'dul musyrikin. Kalaulah sebagian orang-orang musyrikin berkata kepada kalian. Maksud beliau di sini musyrikin adalah orang-orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan, ya, terjatuh kepada kesyirikan dan mereka masih mengaku sebagai orang-orang Islam. Jika berkata kepadamu orang-orang musyrikin, bukan orang-orang musyrikin di sini adalah orang yang mengingkari Allah, tidak. Bukan makna musyrikin ini orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak. Tapi musyrikin di sini adalah orang-orang yang tergencet ke dalam perbuatan syirik. Dan mereka mengatasnamakan Islam. Berbajukan kaum muslimin, bahkan mereka juga salat, haji dan seterusnya. Misalnya, dhalik, contohnya. Jika qala laka ba'dul musyrikin, jika berkata kepadamu sebagian orang-orang musyrikin, Ala inna awliya لا la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dia sebutkan ayat dalam surat Yunus ayat 62. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak pernah merasa takut, tidak pula mereka bersedih. Kemudian berkata Syekh Muhammad, "Au inna syafa'ata haqqun wa anna al-anbiya'a lahum jahun indallah." Allah أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك Jika berkata kepadamu orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam padahal mereka adalah orang-orang musyrikin ketika mereka yakni berhujjah tentang bolehnya e, mereka meminta syafaat kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala contohnya yang mereka boleh yakni bertawassul meminta kepada orang-orang yang telah meninggal yang digolongkan ke dalam orang-orang saleh mereka berkata dalil kami ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum zanun sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang tidak pernah merasa takut tidak pula mereka bersedih ini menunjukkan bahwasanya memang ada wali-wali Allah swt lantas mereka akan mengatakan apakah kalian akan mengingkari adanya wali-wali Allah swt ini syubhat tentunya ini orang-orang yang terkubur adalah merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kan dustakan? Kenapa kalian sesatkan kami? Padahal kami yakni meyakini apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat. Atau inna syafa'ata haqqun atau mereka menyebutkan kami minta syafaat mereka bukankah syafaat itu perkara yang hak? Wa al anbiya lahum jah Bukankah tiap nabi itu memiliki kedudukan di sisi Allah SWT? Kami minta Allah SWT kepada Allah SWT melalui kedudukan mereka. Bahkan boleh jadi disebutkan kata Syekh Muhammad, "Aw dzakara kalaman nabi." Dia sebutkan hadis-hadis Nabi yang dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah terhadap perbuatan batilnya. Ingat, mereka semua punya hujah, ikhwan rahimakumullah. Quran mereka jadikan hujah, hadis mereka jadikan hujah untuk melegalkan kebatilan mereka. Dan kata beliau, "Wa anta la tafham ma'na al-kalam alladhi dzakarah." Dan engkau tidak mengerti secara detail apa yang diinginkannya, apa perkataan yang dia maksudkan di sini. Di sini. Fajawibhu biqaulik. Maka jawablah, bantahlah dengan ucapanmu. Inna Allah dzakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zayghun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutashabih. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا إن الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك في القرآن أو كلام النبي لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به kita artikan maka jawablah Dengan perkataanmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya tentang orang-orang di hati mereka ada kecondongan, kesesatan yang mana mereka meninggalkan ayat-ayat yang jelas mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dan apa-apa yang telah aku sebutkan kepadamu wahai manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin bahwasanya orang-orang musyrikin itu disebutkan Allah mereka mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim sebagaimana diungkap oleh Syekh di awal-awal pembahasan tentang masalah ini orang-orang musyrikin meyakini Allah SWT meyakini Allah sebagai pencipta mereka mengatakan Allah jika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi wa anna kufruhum bita'alluqihim al malaika wal anbiya wal tetapi kekufuran mereka itu bukan dalam perkara mereka mengingkari Allah sebagai pencipta kekufuran mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim ketika mereka bergantung dengan malaikat-malaikat dan para nabi-nabi serta wali-wali. Padahal mereka mengatakan, Ha'ulai syafa'auna indallah. Mereka mengatakan semua itu adalah merupakan syafaat-syafaat kami yang memberikan kepada kami syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada amrun muhkamun bayin. Ini perkara yang jelas sekali. Jawab yakni apa yang mereka katakan. Kami nggak begitu paham apa yang Anda ucapkan. Tapi kami yakin ayat Al-Quran Karim, al Karim tidak bertentangan satu sama lainnya. Dan kami yakin kita harus mengembalikan perkara yang mutasyabihat kepada perkara yang muhkam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya orang-orang musyrikin mereka itu mengakui tentang Allah sebagai Rabb, pencipta alam semesta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki. Itu mereka yakini tetapi kekafiran mereka itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu taala karena mereka bergantung dengan para malaikat, dengan para nabi, dengan para wali sebagai dasar bahwasanya apa-apa yang mereka jadikan sebagai perantara ini adalah merupakan memberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu taala. Maknanya mereka tidaklah menyembah wali-wali ini, nabi-nabi ini, orang saleh malaikat kecuali agar makhluk-makhluk ini menjadi perantara mereka mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ungkapan Allah terhadap orang-orang musyrikin yang menyembah berhala-berhala tersebut, yang menyembah malaikat, yang menyembah nabi, mereka berkata, "Haula syufa'auna indallah." Mereka itu adalah merupakan perantara-perantara kami, pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak akan mungkin dirubah maknanya bahwasanya orang-orang musyrikin mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah kafirkan mereka bukan karena mereka mengingkari tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tapi karena mereka menjadikan wali-wali, para nabi dan malaikat sebagai perantara mereka yang memberikan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang kau sebutkan kepadaku wahai orang musyrik tentang Quran, tentang perkataan Nabi, aku tidak paham maknanya. Tapi aku yakin tidak akan mungkin bertentangan antara perkataan Allah Subhanahu wa taala dan antara perkataan Rasulullah SAW dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sama Al-Quranul Karim, ayat satu yang lain tidak akan bertentangan. Demikian juga perkataan Nabi SAW tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Dan ini adalah merupakan jawaban yang benar. Tidaklah mengaminya kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya taufik. Maka jangan disepelekan. Beliau berkata, "Fa innahu kama qala ta'ala, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu 'adzim." dan tidaklah yakni memahaminya kecuali orang-orang yang bersabar dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Ini yakni penjabaran secara e, mufassal e, secara mujmal yang diterangkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Berkata Syekh uh, Salih Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan kandungan daripada perkataan Syekh Muhammad rahimahullah taala. Ai idza qala laka wahidun min ulama al musyrikin jika ada salah seorang daripada ulama-ulama orang-orang musyrik berkata kepadamu alladzina yata'allaquna bil awliya yakni orang-orang musyrikin ulama-ulama musyrikin yang mereka senantiasa bergantung dengan wali-wali yang meminta pertolongan kepada wali-wali yang beristighatsah kepada mereka sebagaimana yang banyak terjadi sekarang ini yang banyak terjadi di kuburan-kuburan, banyaknya para penyembah-penyembah kubur yang mereka mengatakan berdalil dengan perbuatan mereka bahwasanya orang-orang yang ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak pernah merasa takut ataupun sedih. Kata mereka, ini dalil Al-Quran mengenai perkara adanya wali dalam Islam. Maka mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang saleh. Dan Allah SWT dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang saleh memberikan syafaat. Para Rasul memberikan syafaat. Maka jawablah bahwasanya syafaat itu adalah perkara yang hak. Tidak kita ragukan. Tapi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim bahwa syafaat itu memiliki dua syarat. Baru dia dapat berguna. Yang pertama adalah al iznu lisyafi yashfa' Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan memberikan syafaat. Izin Allah kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Izin Allah kepada para syuhada untuk memberikan syafaat. Izin Allah kepada anak-anak kecil yang meninggal untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yakunal masyfu'u fihi min ahli tauhid. Hendaklah yang akan diberikan syafaat adalah merupakan merupakan ahli tauhid. Dan benar, bahwasanya wali-wali Allah SWT, mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa takut. Tapi harus kau jelaskan dulu kepadaku, siapakah wali-wali Allah menurut versimu? Apakah wali-wali Allah yang kau inginkan adalah yakni satu kelompok manusia tertentu yang memiliki pakaian tertentu, yang pakai serban, yang memiliki pakaian yang khusus, ataukah wali yang kau sebutkan adalah orang-orang dibangun di atasnya, di atas kuburannya bangunan-bangunan besar, kubah-kubah dibangun dalam masjid, Apakah itu yang keinginkan dengan malik wali? Padahal jika engkau pahami dalam Al-Quranul Karim itu sendiri bahwasanya apa yang kau sebutkan tadi, kunci jawabannya adalah di akhir daripada ayat tersebut. Ketika engkau mengatakan, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yazanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak pernah merasa takut atau bersedih. Alladzina amanu wa kanu Itu jawabannya. Itu kuncinya. Siapa mereka wali-wali Allah? alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka setiap orang-orang mukmin yang bertakwa, maka dia wali Allah Subhanahu wa taala. Maka bukanlah wali itu yakni ciri-ciri khusus yang berlaku pada orang khusus dengan pakaian khusus. Itu disebut wali. Ya, punya cara berbicara yang khusus, yang dicium tangannya jika berjumpa itu wali Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun di atas kuburannya Kubah itu wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi setiap orang-orang beriman dan bertakwa, maka dia sah sebagai wali Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang bertakwa. Maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang mukmin yang bertakwa ada yang sempurna eh, kewaliannya dan ada yang di bawah yakni perkara kesempurnaan dan mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan imannya. Tetapi setiap orang beriman dan orang bertakwa mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak harus setiap wali-wali Allah Subhanahu wa taala dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan karamah. Walaupun sebagian mereka dimuliakan dengan karamah. Dan tidak harus yang dimuliakan dengan karamah lebih utama daripada orang-orang yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala karamah. Lihatlah antara karamah Umar radhiyallahu taala Abu Bakar. Lebih banyak karamah Umar radhiyallahu taala an. Tapi sepakat ahlu sunnah wal jamaah Abu Bakar lebih utama daripada Umar radhiyallahu taala an. Bahkan banyak wali-wali yang tidak kita kenal. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Orang-orang yang direcehkan, orang-orang yang tidak disebut dalam majlis-majlis, orang yang tidak dicari kalau anda kata dia al absen. Orang-orang yang ditolak di pintu-pintu jika dia datang bertamu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, dalam hadis yang kurang Muslim, "Rubba asy'atha aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah al-abarra." Berapa banyak orang-orang yang dia itu pakaiannya kusut masai, rambutnya kusut masai. Jika dia masuk mengetuk pintu dia akan ditolak, tapi jika dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan sumpahnya. Ini wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikenal. Bukanlah simbol wali Allah adalah orang yang harus memiliki karamah dan seterusnya. Bahkan boleh jadi ada wali-wali yang tidak diketahui manusia di mana tempatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau harus paham makna wali yang kau sebutkan. Dari mana kau klaim orang yang terkubur di sini sebagai wali Allah Subhanahu wa taala? Padahal semua orang-orang yang bertakwa adalah merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun benar yang terkubur ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak engkau angkat dia lebih daripada posisinya sebagai manusia. Tidak layak kau angkat dia sebagai Rabb. Sebagai yakni Rabb, sebagai Tuhan yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah hamba juga yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk diminta, dipuja, disembelih untuknya, berkurban untuknya, bersumpah atas namanya karena dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya hamba selama-lamanya tak akan menjadi hamba, tidak akan pernah menjadi Tuhan. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka kalaulah mereka keadaan demikian, kenapa kalian bergantung dengannya? Kenapa kalian minta hajat kalian kepadanya? Kenapa kalian beristighatsah kepadanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa-siapa yang dikendakinya. Maka ini semua adalah merupakan tuntutan kepada seluruh makhluk, baik dia wali ataupun bukan, seluruhnya wajib beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus. Kemudian, kalaulah benar ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah rela diminta, tidak akan pernah rela dipuja, dijadikan sebagai perantara kepada Allah SWT tidak pernah rela. Karena mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah SWT, mengenal agama Allah Subhanahu taala. Sebagaimana kelak Isa bin Umar yang berlepas diri pada orang-orang yang menyembahnya. Sebagaimana kelak para ulama yang dikultuskan, yang dijadikan sebagai sesuatu lebih daripada manusia biasa seperti Abu Qadir dan lain lainnya akan melepas diri di hadapan Allah SWT kepada para penyembahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam surat Yunus wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah mereka menyembah dari selain Allah subhanahu wa taala, apa-apa yang tidak bisa memberikan kepada mereka mudarat tidak pula memberikan manfaat dan semua dan mereka semua mengatakan haula'i syufa'una indallah mereka itu adalah pemberi syafaat syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala Ayat ini ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in adalah merupakan subhat bagi orang-orang musyrikin yang menjadikan yakni wali-wali tersebut sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaulah wali-wali tersebut adalah merupakan wali dan dia orang-orang yang saleh, kenapa kita bergantung dengan kesalehan mereka? Allah tidak akan pernah selamatkan kita dengan bergantungnya kita kepada mereka. Allah akan selamatkan kita dengan amalan kita masing-masing. Kalau mereka wali-wali Allah SWT dan mereka Allah selamatkan, Allah masukkan mereka ke dalam surganya, rahmatnya, maka itu mereka. Adapun anda, wahai orang musyrik, kenapa anda bergantung dengan amalan orang-orang saleh? Kenapa anda bergantung dengan amalan wali-wali? Padahal Allah mengatakan, laha ma kasabat wa maktasabat. Bagi jiwa apa-apa yang dia perbuat. Dari pahala maupun dosa. Tilka ummatan qad khalat laha ma kasabat. Umat-umat itu telah berlalu. Bagi mereka, amalan-amalan mereka perbuat dosa-dosa yang akan mereka perbuat ditimpakan kepada mereka. Kenapa engkau harus bergantung dengan mereka? Padahal tidak akan mungkin kau selamat kecuali dengan beramal saleh, dengan amalanmu sendiri. Dengan itulah engkau akan dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bantahan kepada mereka. Orang-orang yang yakni berdalil dengan ayat tersebut tentang yakni perbuatan-perbuatan mereka yang bertawasul, bergantung, memuja, minta hajat kepada wali-wali yang telah meninggal. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ini bantahan kepada mereka. Ketika mereka mengatakan kami minta syafaat wali-wali ini, katakan syafaat dua syaratnya baru diterima. Yang pertama adalah izin kepada orang yang beri syafaat. Dan Allah tidak akan memberikan izin kecuali orang-orang yang Allah SWT ridhoi saja. Orang-orang yang Allah SWT ridhoi saja. Ya, yang pertama adalah izin kepada orang-orang beri syafaat. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah tidak akan pernah ridho kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka mustahil orang-orang musyrik sepertimu diberikan Allah Subhanahu wa taala karena terhalangi dengan yakni syarat tauhid yang tidak ada padamu karena engkau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka mustahil engkau akan diterima Allah Subhanahu wa taala syafaatmu ini bantahan secara umum nanti insyaallah taala akan kita jelaskan bantahan secara rinci yakni perkataan demi perkataan insyaallah taala di kesempatan yang akan datang wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami tauhid mengamalkannya dan mendakwakannya Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah berikan kajian. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita masih pada interaksi tanya jawab. Silakan kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Pak Profesor eh, Effendi berada di Maaf, bisa dibesarkan sedikit suaranya Pak? PNPMD sedang tes di jalanan. Iya, silakan Pak. Begini Pak, saya tadi setelah maghrib di sore pada sore hari tadi. Iya. Nah, setelah itu uh, ada saya disuruh imam dari dari para makmum yang kami terlambat datang. Nah, setelah itu ada satu imam di situ membaca Al-Quran dengan mik dengan keras Apakah ada hadisnya yang melarang? Apakah dibenarkan? Hanya sekali saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ba'd. Jadi inti pertanyaannya yang saya tangkap tadi eh, bolehkah seorang baca Quran dengan keras atau berzikir dengan keras sementara di sampingnya ada orang yang sedang beribadah sholat atau sedang bermunajat atau sedang berdoa sehingga dia terganggu dengan bacaan saudaranya? Tidak boleh jawabannya dan ada larangan yang dari Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW mengatakan ketika ada melihat sahabat yang baca dengan keras, kullun yunaji Setiap orang sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yujhiru ba'dukum qira'atu ala ba'din. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya terhadap yang lain. Maka ini adalah merupakan kesalahan yang tersebar di kalangan kaum muslimin ketika orang sedang sholat temannya baca Quran jangan kuat nggak boleh ya kadang-kadang pakai mikrofon dengan keras tidak boleh karena akan mengganggu yang lain mengganggu yang sedang sholat yang mungkin tertinggal sholatnya dan seterusnya maka tidaklah setiap orang membaca Quran cukup didengarkan dirinya sendiri telinganya sendiri tidak mengganggu yang samping kanan ataupun kiri kecuali kalau nggak ada orang apalagi eh, hal ini juga akan berdampak kepada ria Terkadang orang menghiasi bacaan yang bagus dan bacaannya untuk terdengar oleh yang lain. Dan ini bukan petunjuk salap Rasulullah SAW, petunjuk salap maupun petunjuk Rasulullah SAW. Allah Ta'ala alam. Demikian tadi jawaban Ustadz. Semoga bermanfaat dari Bapak yang bertanya tadi. Kembali kita membacakan satu SMS yang sudah masuk. Datangnya dari Abu Said Ustaz. Ustaz, adakah hikmah mengapa Allah menurunkan ayat-ayat mustasabihat Ustaz? Bismillah alhamdulillah ba'd. Kenapa Allah SWT menurunkan ayat mutasyabihat? Allah Ta'ala alam hikmahnya adalah sebagai ujian bagi manusia. Apakah mereka mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada muhkamat atau bahkan mereka jadikan sebagai alat untuk membuat fitnah? Dengan adanya ayat mutasyabihat, terbagilah manusia kepada ahlu dolal, ahlu batil, ahlu syubuhat, ahlu syirik, dengan ahlu tauhid, al sadiqun orang-orang yang benar tauhidnya yang beriman yang mengatakan semuanya adalah merupakan dari Tuhan kami semua. Dan banyak perkara-perkara Al-Quran Karim yang tidak kita pahami secara yakni hakiki apa apa yakni hikmah di balik hal tersebut. Seperti al-huruful muqatta, huruf-huruf yang terpotong-potong yang terpotong-potong. Apa hikmah Allah turunkan yakni Al-Qur'an yang huruf yang terpotong-potong yang orang Arab nggak paham maknanya. Alif lam mim, alif lam ra. Ini merupakan ijazul Quran, menunjukkan betapa tingginya mujizat Al-Quran Karim. Sehingga orang-orang Arab sendiri tidak pernah mengetahui hal seperti ini. Kaf, ha, ya, ain, sad. Nggak tahu artinya. Dan sampai sekarang kita nggak tahu apa hikmah dibalik hal tersebut. Sebagian mengatakan sebagai tambihat, sebagai bentuk yakni peringatan agar mereka mendengarkan apa yang dibacakan setelah huruf-huruf terputus-putus ini mereka tidak pernah mengetahui hal seperti ini. Ketika ada yang mengatakan alif lam ra, mereka akan segera mendengarkan pendengaran mereka, akan mencari tahu apa di balik alif, alif lam ra. Itu hikmah-hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama dan karena itulah tadi kita sebutkan hikmahnya diantaranya untuk membedakan mana ahlu batil, ahlu syubhat dengan ah, ah yakni ahlu hak. Ahlu syubhat menjadikan ayat-ayat yang mutasyabihat sebagai landasan mereka. Dan dengan itu mereka mengecoh orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Allah taala alam. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali kita mengangkat satu penelpon berikutnya Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Terputus, silakan kembali telepon ke 467106 Kelihatan sudah ada yang masuk kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam Ahwan, itu dari siapa, di mana? Saya Fiza di Johor di Johor. Silakan Uti. Uh, Ustaz saya nak tanya. Uh, bila saya cakap tak boleh doa dekat kubur ke apa yang Ustaz. Ya. Dia orang cakap mm, kau tak tahu Quran. Lepas tu mereka kata kita hadis sekarang tak betul. Cetakannya tak benar. <laughs> Jadi macam mana Ustaz? Uh, itu saja. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ini menunjukkan yang ini yang kita belajar. Dengan itu kita akan mudah menepis syubhat al-batil. Terkadang orang-orang yang bodoh, orang-orang awam, berkata sebagaimana tadi tersebutkan, kalian semua mengatakan di sini sahih, di sini palsu, dari mana ilmu kalian? Nggak tahu kan Ini dikarang, jangan-jangan ini dikarang-karang sama Syekh Albani aja, ini sahih, ini nggak sahih. Karena dia tidak pernah mengecap apa itu ilmu hadis. Karena dia bukan seorang muhadis sehingga dia berbicara seperti itu. Jangan-jangan kitab-kitab hadis yang kalian karang semua ini semuanya batil ini. Ya, pernah saya berdialog dengan orang eh, dari saya lupa itu pokoknya jajahan Uni Soviet. Ketika berdialog dengannya di Makkah, kita berbicara tentang tauhid segala macam. Saya sebutkan buku-bukunya. Intinya dia katakan ini semua buku-buku yang ada di Makkah ini buku-buku cetakan orang Yahudi semua ini. Semua ini Yahudi, Yahudi semua ini. Itu karang Ibnu Taimiyah semua Yahudi di balik itu semua. Akhirnya saya nggak bisa lagi bicara ketika itu karena tinggalkan dia. Coba orang-orang sekarang. Ya, ketika antum antum katakan ini hadis sahih, ini pandai pandai kena aja nih. pandai pandai kan mengatakan sahih dhaif sahih dhaif karena dia memang tidak pernah mengucap ilmu hadis. Dia tidak tahu sebagaimana yang dikatakan bingung-bingung lampau. Syalban itu bukan ahli hadis dan segala macam ya. Karena dia memang tidak tahu ahli hadis sehingga dia tidak bisa mengukur siapa yang ahlu hadis, siapa yang bukan ahlu hadis. Tentu dia mengenai baca Al-Quran, Al-Karim, di kuburan enggak ada dasarnya dari Rasulullah SAW maupun para sahabat. Kalau itu kebaikan pasti telah sampai kepada kita beritanya. Pasti akan diamalkan oleh generasi terdahulu dan mereka adalah orang-orang yang paling terdahulu berbuat kebaikan. Dan jangan katakan bukankah tidak ada larangan larangannya Ustaz dalam Al-Quran Al-Karim. Larangan secara jelas detailnya memang ada. Jangan baca Quran di kuburan memang tidak ada. Tidak ada. Kecuali larangan untuk beribadah di kuburan memang ada dalam keterangan Rasulullah SAW larangan untuk beribadah di sana di sisi kuburan. Kemudian dan dalam perkara ibadah jangan tanyakan mana larangan, tapi tanyakan mana perintah. Nggak ada larangan dalam ibadah sholat zuhur itu dibuat 8 rakaat, nggak ada. Bagaimana jika orang membuat sholat zuhur 8 rakaat? Batil sholatnya. Apakah ada larangannya? Kata Rasul, jangan sholat zuhur lapan rakaat? Nggak ada larangannya. Tetapi dalam masalah ibadah jangan tanyakan mana larangan, tapi tanyakan mana perintahnya. Yang ada dalam ibadah larangan untuk berbuat bid'ah. Kata Rasulullah, "Iyyakum kemuhadatsatil umur." Hindarilah oleh kalian semua perkara-perkara yang diada-adakan. Maka membuat sholat zuhur menjadi 8 rakaat itu masuk ke dalam muhdatsat. Masuk ke dalam di dalam perkara-perkara yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nggak ada larangan Rasulullah kalau anda kata kita masuk WC kita mengucapkan azan, nggak ada larangannya. Nggak ada larangan dari Rasulullah SAW ketika kita memasukkan jenazah ke dalam yang kuburnya azan nggak ada larangannya. Tapi dalam perkara ibadah semuanya ada dalam larangan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang ada-adakan dalam agama itu bid'ah dan setiap bentuk bid'ah adalah merupakan kesesatan. Allahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Uh, kembali para pendengar, kita mengangkat satu pertanyaan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ahwan Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Bapak Khairul. Pak Khairul di mana Pak? Di Genta 3. Silakan Pak Khairul. Uh, saya mau tanyakan uh, tentang kaligrafi. Kaligrafi kan menurut Ustadz kan ada hadis yang mengatakan, uh, bukan hadis, uh, bahwa <coughs> menyalahi tujuan untuk diturunkan Al-Quran itu menghinakan Al-Quran <coughs> terus bagaimana sikap kita dengan yang sudah terlanjur membeli hmm. apakah kaligrafi ini dibuang dijimenain atau disimpan rapat-rapat itu gimana Pak Ustaz itu aja Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, eh, sebenarnya bukan saya yang berkata tentang masalah kaligrafi ini, para ulama dan saya waktu bicara tentang kaligrafi menukil fatwanya Syekh Abdul Al-Barraq. Abdurrahman Al-Barraq, salah seorang muridnya Syekh Ibnu Bas rahimahullah taala dan orang alim besar yang menjelaskan tentang yakni perkara ini. Disebutkan bahwasanya kaligrafi yang digantungkan di dinding-dinding yang dijadikan sebagai hiasan itu yakni bertentangan dengan makna turunnya diturunkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan bukan untuk hiasan dan itu merupakan pelecehan kepada Qur'an al al karim dan jika kita cermati dengan secara logika kita, benar-benar kalaulah kaligrafi hanya sebagai hiasan saja, alangkah hinanya Al-Quran Al-Karim turun sebagai hiasan. Karena Quran turun untuk diamalkan. Sebagai bentuk amalan. Apalagi jika memiliki etikat lain yang bertentangan dengan agama. Menggantungkan ayat seribu dinar supaya lancar usahanya. ya Ini bertentangan sekali dengan prinsip Al-Quran Al-Karim menuliskan ayat-ayat tertentu untuk merit wanita diambil daripada surat Yusuf contohnya ini untuk uh, ayat supaya jangan masuk maling dan seterusnya ini bertentangan Al-Quran Karim ini ayat supaya kebal bukan untuk ini Al-Quran Karim diturunkan ya maka kalaulah ada ikhwan yang sudah tergelincir dahulu kala nggak paham salah kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mau diapakan kaligrafi itu pokoknya muliakan dia boleh jadi itu dibakar dan itu tanda memuliakannya atau timun dalam tanah itu tanda muliakannya. Kalau antum melihat kertas-kertas Al-Quran berserakan yang terkoyak-koyak, memuliakannya bukan dilempar di ruang sampah karena itu penghinaan yang besar terhadap Al-Quran Al-Karim. Tapi dihormati dia, ditimbun dalam tanah atau dibakar. Ya, sebagaimana menurut pendapat para ulama. Bahkan juga bukan hanya Al-Quran Al-Karim yang kita lihat sekarang, boleh jadi di anak-anak kita terkadang ada undangan di sana ada ucapan bismillah itu nggak boleh di tidak boleh dicampakkan di lubang-lubang sampah. Tapi harus dimuliakan dengan dibakar. Ya, itu caranya memuliakannya. Bukan dicampakkan, apalagi kertas-kertas ujian yang di sana ada Al-Qur'an Karim, ada hadis dari Rasulullah, maka menyampakkannya ke tong-tong sampah, dipijak-pijak dan seterusnya ini merupakan bentuk penghinaan. Dan Allah mengatakan, "Wa man Allah Allah dzalika min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah dan itu adalah merupakan tanda-tanda daripada ketakuan seorang ketakuan hati manusia. Maka tanda-tanda seorang bertakwa adalah menjaga syiar-syiar Allah SWT. Maka buku-buku agama nggak boleh kita jadikan sebagai bantal. Nggak boleh kita letakkan di bawah di bawah tempat tidur kita, kita hinakan dan seterusnya. Bahkan al quran yang kirim, nggak boleh kita letakkan di lantai. Hadis Rasulullah nggak boleh kita letakkan di lantai, kita angkat, kita muliakan dia. Dengan itulah Allah SWT akan muliakan kita. Tapi bukanlah maknanya mengangkatnya terlampau gulu, ya berlebih-lebihan. Al-Quran kita sanjung-sanjung di atas kepala kita dan seterusnya kita cukup-cukup kita cium-cium. Ini leisa ala hadis salaf. Tidak ada menunjuk tidak ada menurut petunjuk salaf as-salih ridwanullah alaihi ajma'in. Memuliakannya dengan membacanya, memahami isinya, mengamalkannya, mendakwakannya itu makna memuliakan Al-Qur'an Karim. Jadi itu bagi orang-orang yang ingin silahkan antum boleh bakar dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam anabiyina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu Taala mudahkan kita untuk memahami Tauhid, mengamalkannya dan mendakwakannya. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ila anta astaghfiruka wa tubi